mengatur waktu menata acara anu direbut keduaan di bagi dua soal salah arjen rokin musuh lain ya Kira-kira buka MC nasional aku lebih ke akhirat jadi protokol. pawet saderek adam eh saderek adam bapak haji adam jadi saderek dan tadi masa morakin haji adam Pak Haji Adam, sendaran ibu Ibu Adam, Ibu Ating, Ating apa? Ating surating hmm? Ibu Ating, Suryani bejaan pentingnya dibatalkannya kan ah? dibatalkannya dek bertahan terus kada perlu kerupuk nyingsol gitu nasibnya meledak sujud dongeng hilang sirna belenge diuk tahiyatu gerbek geri gerbek geri dari imam diharap asalah jeker nembak I Ashtazimullah al-Azim. Alhamdulillah pengatur waktu penata acara anu direbut keduaan seamplop dibagi dua soal salah rejeng rejeng cicilan musuh ya Cianjur boga MC nasional aku lebih ke akhirat kita jadi protokol power Alhamdulillah pinuh ku ilmu ada kadang balik dari aku bahas balik dia ya, dari wani nanti para asratin simbarokah ilmu amin bilusus kak saderek Adam eh saderek Adam Bapak Haji Adam jadi saderek dan tadi Pak Asya Moraket Haji Adam Pak Haji Adam sindaran Ibu Ibu Adam Ibu Ating Ating mah Ating Surating hmm? Ibu Ating Suryani Bejakan Bentengan Ating Bahajadang Serangwa tim Suryani Nu jadi wasilah Syukurin jasa hati Duna menginjil iya, Hakikat izin Allah Tidak Miring syukuran karena nikmatnya Allah Ayah sebahagian rizkina Ayah diangguk ngabungkan karena di Isra Kanjeng yang Allah iskin junjunan urang daerah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tentunya Ya acara ujung ujuk terjadi tanpa melewati proses Naon proses asep Ayah perjuangan Pak Haji Ayah pengorbanan nana perjuangan dan pengorbanan namun perjuangan anak tos Pak Haji adang Miriam tangga Ayah ngondang asep mubaro da kasetna Sofi Setel wae Pak Haji Ating maneh sare tanpa di PPD cek Haji Adam kaset mah kaset, HP mah HP, main mah kerek. Berarti kuring teh beureunna di setel jam nyingsieunan juri Itu pesan pesen pengundang jenazah eh, bularo. Eta perjuangan anak. Disusul ku pengorbanan, nang pengorbanan anak nah. harta, tanaga, emutan. Eh, harta dikorbankan ayat tenda ayat panggung ayat sound system punten ya sanes lupa haji ada rumah tur gening dipasang di dia pan dibayar ku harta napa di dia ku harta napa haji ada dikorban tanaga dikorban ke dulur tataga baraya bahkan ayah masyarakat santri korban ngorbankeun tanaga benar ya tempat supaya nyaman nu halal hadir bahkan kembang dari akutan kadar ieu ya. pakai tanaga da teh ari sorangan ya tempat ibu-ibu nilu korban tanaga masak bedeakan goreng tari goreng Banyak rendang ayam jadi ngasih papal nembe nyatu tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan tah oh anjing oh, Eusi ada pangaji Namun pangajian dan tidak kalimat pangajen Pangaosan tidak kalimat pangaos Maka naon segala upah anu dikorbankan ke pahaja dan sekeluarga Insya Allah bakal jadi harga di hadapan Allah anu hiji harta duit korban ke dipakai ngaji pakai ibadah saul kanjeng nabi mana qasonadun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan berkurang kata Nabi justru bakal ditambah ditambah ditambah ku Allah hiji diangkat harga ku Allah tak aja ada harta nas makin bertambah yang bakal ibadah eh. Nuka dua mana harga nasib tidak ia pengorbanan jang pengajian man aroda ayyakudiya hajatahu fal yuqaddim hadiyataha salut kanjeng Nabi sing saja manu hayang dihasilkan maksud disukseskan bisnis dilancarkan usaha fal yuqaddim hadiyataha maka kudu diheula ngaluarkeun hadiahna kudu diheula ngaluarkeun sedekahna bisi ayat cita-cita cahaji hati kang haji adang anu candi ijabah nu saya mungguh Allah singgen sing gancang sing gara-gara tapi di Allah ya Rabbah Amin Terutama berenang cita citanya Yang boga anak turunan Incu nusara soleha Yang boga usaha Tapi yang bakal ibadah Yang merek maweh Kanu butuh eta eh, hartina orang bisa berterima kasih terima kasih namun hartina terima kasih selesai, terima dan dikasih terima rizki dari Allah lalu dikasihkan lagi di jalan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan eta karena jelema terima kasih berterima kasih adalah orang yang menerima rizki dari Allah terus diamalkan di disodakoh gendeng dikasihkan kembali di jalan Allah. Tak nah, mudah-mudahan bisa bisnis nasi lebih dibarokahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbah terutama ya usaha dina bolu pisang padang mudah-mudahan si barokah di tempat usahana bisa ngabantu kadulur kata tangga kabaraya ka karyawana Kadituna tuh mudah-mudahan pemilik hasil setina usaha halal singkali sehari di Mekah ngajak dulu baraya jeng karyawan bahkan kadituna bisa ngerasakan nikmatnya sujud harapan Ka'bah coba ada pembos kaditu asep kumal tahun heeh giliran bisa ya ustaz anu hayang kaditu wah ya ada ini itu berangkat ke setahun hiji mah atau ustaz memeh ustad aing heula bukan aing nu merek masukan sing gampang mah rezekinya amin ya Allah ya Rabbal Bilusus para alim ulama para kiai para asatid guru-guru sing kuring nusa dina hadir haflah mubarakah kali tangguh sing kuring dihormat mudah-mudahan masih kita lanjangkeun yusuan Allah Subhanahu wa taala Oke para mubalik muda Cianjur MMC alhamdulillah kayak dibongkar kayak bukan Cianjur tukang acak-acak kardus Bekasi nah, ini Ki Iqbal Alhamdulillah Ki Iqbal Indosiar Alhamdulillah pernah kawakilan Cianjur di Indosiar kamari umroh selalu sempurin Alhamdulillah tetap digundulkan yang istahalul dan kamari Alhamdulillah oh, ngadon muriang dan eh, tetap bisa Bisa kamar jumpa pamajikan dia bisa tahalul. Tapi cagir alhamdulillah. Sekitar saya 200 saya. Alhamdulillah jag-jag di gemil di ya. Insyaallah sadaya nasi narasibnya. Sekitar Kita ya, saya umur amin. Saya apa kata haji hajian gini Eh, lamun di resmi ke katanya Lamun jadi rencana ongkos haji 70 juta ya 69,2 ya hampir 70 juta Lalu jadi resmi dan terima ku dewan Kata ongkos 70 juta enak seum berita anu tos daftar arek malah lundur sarwa jengah halang halang ya ningali syariat lamun bener gitu oke eta dan di Saudi nama ongkos Indonesia diturunkan 30 persen diturun di gitu. Saudina duka naon alasanana wallahu a'lam mudah-mudahan baik sing salalaba anu tos dalalatan sing nasib intina eta nasib baik eta nasib ya Allah masalah rezeki ekonomi eta jadi syariat tapi hakikat menanggukeun nasib tapi ya Allah ya bercanda nasib sing dasa narasib amin ya Allah ya Rabbal tak kan mana cara eh cara lok cara Bapak ngeser ke kayunan salib awatos santrian doa. Secara teh gitu, maka di mana tuh kalau nggak polos? Lengah dirinya apa ya? Santrian. Terus bapak-bapak kan ini iya kan dia iya, iya, kan, untuk membuatkan santrian kan. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri usami kusim kuring diberi hormat, urang wakil, para pemimpin urang sing oleh sing amanah. Tibain bang orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawatnya wasalam kami dengan bagi tetap salalawas tadi lum surga. Kajib dengan orang sadaya habibana wa nabi dan dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atau tabiin, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutnya, khusus orang muhadir di tempat mudah-mudahan orang yang masih kene syafaatul usman akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu ngabedakeun antara Islam jeung kafir punten umat Islam mah dibere modal ku Allah kumplit dua daya aya akal aya iman beda jeung kafir ayah kafir mah modalna hiji akal wungkul iman teu aya di mana aya ge turut munding tidak mengakui keesaan Allah tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad ayo orang mah kata dua modal aja, ya. akal jeng iman kunaon Allah mere kelebihan ka urang Islam diberi modal akal jeng iman maksudnya di urang ayah akal jeng iman supaya urang mampu ngebedakan mana perkara nu biasa mana perkara nu luar biasa Oh iya perkara biasa biasa bakal beda arti mun ieu iya luar biasa perlu iman anu nanyakeun di fungsi na di akal jeung iman jangan bedakan mana nu biasa mana nu luar biasa Nah, sahabat nasib, sahabat ayu kalau baca lemah salah ningali nu biasa dianggap biasa, nu biasa dianggap luar biasa. Nu biasa dianggap luar biasa, nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa berarti salah ningali temungsi dan akal dan iman kita ya, jelema pasir dianggap beas beas dianggap pasir awewe dianggap embe embe dianggap awewe siapa ayeuna naloba awewe jiga lagi itu pak bohong bohong bohong Ayah akal ayah ini, ayah rek ngetes simkuli aktif henteu na iya, akal so kurang tes Cikampek di Karawang kayak sungai gede karena Citarum isuk-isuk saat sepuh barok ulin ka Citarum ningali ayah truk keur naikeun pasir lima menit saya Barok wih kabumina begitu wih kabumina balik di sungai Citarum kaget rewas ningali truk sakit gede nah ditinggalkan lima menit bisa pindah tempat ngalewatan sungai Citarum padahal sungai luas jero banjir cairan tapi lima menit eta truk pindah tempat ibu-ibu biasa luar biasa singkong pak biasa luar biasa Tuh ganti ngomong. Bapak-bapak, pindah tempat, ngelewatan sungai 5 menit, biasa, luar biasa. Biasa. Eh, dua aku ongko, nunggu batul hula calangan. Biasa, luar biasa. Biasa. Biasa, luar biasa. Biasa. Ibu-ibu, biasa, luar biasa. Biasa. luar biasa biasa nah anak luar biasa pakai jembatan remaja mah luar biasa berarti nggak banyak dan terus renang <laughs> ibu-ibu sering di jalan raya ayah jembatan ayah ya. di bawahnya ayah sungai gede ayah ya. mobil bisa nyebrang biasa luar biasa boleh aktif biasa dari batu warna jauh biasa luar biasa biasa kartos wakal sering ningali biasa luar biasa biasa sabab ayah jembatan hiji akal kahartos ayah iman dites Nabi Musa diudak-udak ku Fir'aun rek dibunuh ke pojok lautan merah. Nabi Musa lupa ke hareup lautan merah membentang luas. Balik ke tukang Fir'aun di deukeut rek Bingung Nabi Musa nyelametkeun diri. Rek nyebrang daya jembatan daya perahu, rek ieu jembatan tuh jelas harita cana udah gang semen. Akhirnya Nabi Musa muntang tulung Allah, Allah merah petunjuk. Itu ribi asal bahra eh Musa tenggel lautan merah ku tongkat anjing di tenggel lautan merah ku tongkat Nabi Musa belah jadi jalan membentang luas Nabi Musa mampu menyeberangi lautan merah tanpa jembatan ibu-ibu biasa luar biasa bapak-bapak biasa luar biasa luar biasa bapak-bapak gila naon sababnya luar biasa bisa lautan musyawarah heula aja. Ibu-ibu dalam sahabat luar biasa. Belah belah namun belah. Ngomong belah nu laki ya. Biasa biasa. Kalau siapa ada luar biasa. Lah? Umi, Umi kayu. Lah? Biasa mulah. Nabi Musanat ya, Nabi Musanat biasa jam tanpa jembat, Biasa luar biasa Luar. Luar. Lawan sahabat luar biasa. Biasa mulah. Ibu, dunia mah biasa luar biasa. Naon eh, sahabatnya luar biasa. Besok panjang deh. Lu nggak jawab mukjizat Allah, kekawasan Allah, ada Allah, berarti iman nangis aktif aktif kata iman. Nah Abu Musa bisa nyebrang lautan darat tanpa jembatan biasa luar biasa, cek akal luar biasa, dihujah, nah dan luar biasa, iman naik dirinya, subhanallah, itu mujizat Allah, subhanallah, itu kekuasaan Allah, subhanallah, eta pada barang Allah, Lalu istijawab ke Allah, sahan wadinga jah ke Allah lebih itu Allah mampu ngayakin subhanallah. lalu udah ku akal dijawab ku akal masih kena hujah. nah sahabat luar biasa oh dari jembatan bisa lintas jadi lu itu kategorinya biasa luar biasa atau luar biasa nah sahabat luar biasa oh ajaib nah sahabat ajaib oh aneh Nah, sama kali tetapi kuatkan. Nah, sama kali tetapi kuatkan. Eh, luar biasa. Tulah kali dekat isu ini. Tapi langsung langsung iman nggak ngajawab subhanallah itu mau mukjizat. Subhanallah itu kekuasaan Allah. Mana? Saya rumah di hujan kau. Ya Ulah ngabelah lautan merah. Allah yang ke langit hancurkan dunia sakaligus tiasa. Subhan. Kita bagian anak ini iman lamun iman geus narima akalnya asup naon kaitanana asep jeung Isra Mi'raj jelas berkaitan sabab kejadian Isra Mi'raj Kangjeng Nabi mah bagian iman heula iman karena pada belang Gusti Allah lamun udah ku akal mental kadang-kadang eh sebagian kecil umat Islam ngaku ke Nabi Isra Mi'raj pakai ngabanding-banding jeung astronot Amerika. Amerika ge ke astronot yang pesawatnya ge miliaran dolar. Biayana miliaran dolar. Emang Nabi Ruh jeung jasa tapi bisa kapung Isra Mi'raj, emang Nabi boga duit miliaran dolar, emang Nabi bisa boga pesawat. Aja lah sentimen model itu sehingga nyebarkan keterangan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhnya saja tidak dengan jasadnya Lamun jelema boga pikiran itu perlu dipertanyakan keimanan eta ya, jelema. Lamun aya jelema boga pendapat itu ngaku Islam berarti dipertanyakan keimanannya. Eta eh, jelema masih kene cangcaya ragu karena pada belan Gusti Allah. Atuhlah Isra Mi'raj Nabi tanpa pesawat Allah mampu dan Allah nangtungkeun langit ke pisan. Leres ulah pakai Isra Mi'raj Nabi Allah ngahirupkeun ulang di jero beuteung indung ge bisaeun Lamun diudak ku akal ku logika rek lewat mana napas pernah teu urang hirup di jero beuteung indung Jawab Ibu Pernah teu Bapak pernah teu Sabar bulan Ibu Bapak sabar bulan Sugan Bapak langkung muninga da sering ngarokok Cara sasi ibu Leres salapan sasi Coba eta Ibu hamil bulan, kalau saya eta orang Cantik Berarti selapan wis kurang gigi Orang panggil cari ayah Tak gumpalan darah Sperma Dua bulan hamil Bentuk daging dicipta Allah Tiga bulan Nyipta tulang lulang Allah rangka eta eh, daging ciptaan Allah di rahim ibu opat bulan berbentuk janin manusia can hirup opat bulan naik kalimat bulan mulai ditiupkan ruh ku Allah karawas kusik kita murang kali si janin di tuangan ibu di opat bulan naik kalima bulan kerasa hiru leres ibu ke leres ke kulo jadi eleh kukuri Oh berarti kuing sering ngalor. Pasti kain fit Lalu lima bulan mulai musik kalau saya tetap ibu tapi kan ibu salah lagi. Ah, ibu ya udah tak tak tak tak itu najong najong najong. Belah mana ini tak tunggu wae eh, mesti lupa. Eh. Oh lalaki. Sok tahu ya tau delapan bulan pindah kakek cabakan adik kan caranya oh awe awe sampai rek ngaji oh, bapak nak bulan di tengah lain ah kencok bu bu bu Bukami sarapan sasi sepuluh dinten barojol budak lahir lima hitung lima genep tujuh delapan salah berarti lima bulan pernah ngalaman ngapan di jero beteng in kaki teku akal kaki teku akal tuh lewat mana napas ayo emang ngebeteng itu kalau bajen delaan dan napas korok ya gerbang hiji-hiji di kepala putih bapanan beda ya wajah-wajah helikopter robet Allahul Mudabbir Allah atur ku Gusti Nabi Isra Mi'raj jeung iman jeung tauhid ruh jeung jasad Nabi berangkat sabab Isra Mi'raj Nabi lain mimpi tapi nyata asli soalnya jantung gaduh peralatan dunia daya pesawat terbang Nabi biasa berangkat sabab Isra Mi'raj saes kahoyong Nabi tapi kahoyong Gusti saes berangkat nyalira diberangkatkan ku apapun yang Allah kehendaki mudah bagi Allah fa'alul lima yurid wallahu a'lam bimaradih apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri innama amruhu idza arada syai'an أن يكون له كن fayakun beres eta ayat nyambung ayat selanjutnya pasub pasubhan di mana ayat tasbih nuduhkeun eta teh pagawean Allah Makanya Isra Mi'raj dikuatkan ku Allah Rasul Isra Maka diawali kalimat Subhanalladzi Subhana ismun di makna tasbih Nuduhkan karena perkara luar biasa Sebab eta pada Gusti ya Allah lamun tadi berangkatkan ku Allah mual terjadi lamun daya kehendak Allah mual terjadi bisa terjadi bisa sebab Allah yang memberangkatkan Allah yang ingin Allah yang mau Allah yang maka Allah yang mengilodahkan sehingga Nabi dijaskan ku Allah dinaskan dalam Quran lain beruhna wungkul berangkat ke gening isor biar berdihi abdun seorang hamba yang namanya hamba saya Syekh Zainuddin berkomentar ruh wajah sapi ruh dan jasadnya lain subhanalladzi asra asro biruhi biar abdihi masih kena cang saya isro hal isro buka suruhan dan jemung Allah ngajelaskan Nabi Muhammad ningali adeg pangatik malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri lain mimpi tapi nyata ningali bokirna malaikat Jibril ningali badan malaikat Jibril di mana ketika Nabi badai naik ke aras di situ Rasul Muntah badai naik Jibril nolak tengiring cek Rasul Jibril tengiring ke aras sahabat Jibril Gusti anu diizinkan ke berbet jalira ngan ukur salira kaulah dari ijinan ku Allah lamun kaulah maksakan dilu asuh karas aras hancur awak kaulah so Rasulullah emang awak kanjen mana Jeung lamun kaulah di aras sorangan terus ningali nu aneh-aneh kaulah rek nanyakeun ka saha panti mimiti berangkat aya nu aneh lah nanya kanjen anjeun nu ngajelaskeun kitu so Jibril tenang Gusti nyarios di aras Abi ngawaner di sutratil muntaha Mana badan anjing Jibril Maka Jibril ningalikan badanna di sutratil muntaha Afatu nahu Ala ma yara Walakad ra'ahu nazlatan ukhra Inda sutratil muntaha Rasul ningali pangabit malaikat Jibril Gede malaikat Jibril buktikan ku Allah ditinggalkan ke Rasulullah 800 jangan-jangan malaikat Jibril dibeberkan Rasul bengong Subhanallah Jibril anjir gede lega na surga maklah hampir tutup ku badan malaikat Jibril ku agung-agung malaikat Jibril So Rasulullah betul eh, Jibril lah aku ala syurga wala kau tidak harap tenginum desare coba lamun malaikat Jibril sudah bini penuh kaki ke Rasulullah diberi nafsu minum we banjir dunia harus gini untung terberi nafsu bener eh, Jibril anjir teh tos gusti naik maka Rasulullah ngabiur dengan izin Allah naik nyalira Sudahan ada angin di dia. Gini gini. Berarti ya tak bluetooth aktif salah kak ini salah yang dikasih Rasulullah ngabiun Dugi ke aras Rasulullah ditinggali ke ayat dua golongan Gini nganukan dikulung ku cahaya-cahaya kemuliaan Jibril ya, Ayat dua golongan yang mulia Digulung ku cahaya Dikatuhi Jibril encak Saur malaikat Jibril ngawalar di Sidratil Muntaha. Uh, eta umat salira Gusti, umat salira begitu ganti tolong dimoni. Eh, itu kemudian ada pembicaraan jarak jauh. Lama ditali tipe ilmu teknologi, kabeh ilmu teknologi itu berlaku di dunia, ilmu nanti narajaban. Nah, ilmu berbicara jauh, telepon, Haji ada di dia asa bobar di Cikampek kan asa ahli tapi peta ngomong. Seorang ilmu tinggal aja kan Rasul nyarat Jibril di situ ilmu entah. Kudu nama di tafakuran bukan Islam punya gen HP Islam yang kudu nama. Bagian miri di itu siapa ya, yang ngiri dia. Ya. Bagian udah-udah kontak oleh hanya ngeun HP sok kiai tas santri. Cenah ekstra ekstrakurikuler belajar nyian HP ngadain santri punya nyanyian HP itu kafir nih kafir nih Korea nih Korea nih untuk iman karena raja bang iman ke Allah iman ke Rasulullah ilmu lah dicokot kumaran hanana lu bakal ngar marang hanana ulang lu nganyuk jika tuh balik raja bang biji lu dicanjur kayak teknokrat muslim bisa ngerti Korea nyian HP kayak HP dicanjur merek Islam namun Samsudin Android eh, eh Samsung itu Samsung Samsudin Android kudu aya bahan lain tidak fiber, oleh tidak fiber lain tidak kaleng lain tidak bilik dipakai nah gasruk gasruk karena pipi bareng kita HP ilmu nanti narajaban ilmu motor ilmu mobil di narajaban namun ilmu motor mobil alat peralatan yang mampu mempersingkat perjalanan ya tina isro mi'raj Nabi namun mapah di Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina tiga bulan make ontak tapi ku Allah digerakkan hanya beberapa detik saja secara tidak langsung Allah dari isyarat bahwa di akhir zaman bakal ada ilmu teknologi peralatan yang mampu mempersingkat perjalanan Mun seaja bubarok lempang di Cikape ke Haji Adang tadi ting sabar minggu lebih tapi ayah nama cukup dua jam setengah tiga jam jam macetan lebih. pakai naon mobil ilmu nanti ngerajakan eta mobil yang jadi pertanyaan ilmu nanti Islam anu nyarina kafir deui bae nu nyembah panon poe Jepang deui Jepang deui eh, ada madein urang mana Islam motor mereka teh alat untuk mempersingkat perjalanan nu bijil Jepang deui Jepang deui Yamaha deui Yamaha deui Cianjur yang motor Islam atuh beres rajaban ya Mahmud ya Mahmud seperti keren lagi di sana astagfirullah hebat ya kamu klakson dipencet assalamualaikum tidak ada nyenain ah begitu ah tidak bilik dewa aduh diganti ku ilmu umum ilmu dunia di rajaban kabeh ilmu penerbangan di rajaban sebab astronot sejati cuma satu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam planet bulan mah dilewati ke Rasulullah Ya Allah ya Rabbana bahkan bulan mah termasuk mukjizat Rasulullah di geroan bulan nyamper ke kata bulan karena dampal pandangan Rasulullah salah satu mukjizat Rasulullah gitu ia kudu dibangga demu apa eh, astronot sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal pakai Islam Mi'raj teh asli Nabi teh asli lain duh air, lain sabab lamun duh nawungkul berarti mimpi Lalu mimpi berarti ternyata Lalu mimpi berarti sholat lima waktu hasil mimpi Gunawan dari kewajiban dan umat Islam difardukan kepada umat Islam Sahabat itu asli pembicara Allah sarang Rasulullah Ketika Allah Rasulullah menghadap Allah Itu asli Ruh dan jasadnya Rasulullah Ketika dengan golongan yang akan dengan sahaya Jibril yang sah Jibril Sahur Jibril umat salira gusti Umat kaulah hukumah ya kebijakan jurnal ku mulia mulia deui bari cahaya hiji umat Gusti anu teureut lambai nabaseul dikir ka Gusti dikir ka Allah sok maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah lambai umat Islam nu teureut dikir keluar kalimat thayyibah kalimat dzikrullah Mula kasahan labena ku dikir ka Gusti Ka Gusti Allah sok jalan namun harus dicontohkan ka Rasulullah ibadah sholat wirid dan tasbih tilu tilu, alhamdulillah tilu puluh, Allahu akbar 30 eta sunah Rasulullah da Rasul itu sakit sakitu asyik bayang seratus di luar sholat we bae sing bebas Eh, sabda salat dicontoh ke Rasulullah diajar ngahirupkan sunnah harus dicontohkan dan bukan jeng Nabi Muhammad eh, dulu sholat masuk eksa ribu eksa puluh ribu mangga kan orang ngobrol seratus dua 100 200 ratus. istighfar tilu kali jeung mun hese peserta Imam assalamualaikum kakak tuhu kan makmum nu kencang geus leungit Imam kakak kencang assalamualaikum muka tuhu luncang Imam Musa banget dari istighfar Astagfirullah Iret katukang tinggal tiluan Kokol gedung pasaran Dijajar ke kebarudak Melihat saya di bawah eling Istighfar tilu kali baca Sabab gini jalma anu resep dikir Kabasaan lambai dikir ke Allah Resep nol sholawat kakang jam Rasulullah SAW dicirian ketika mi'raj Rasulullah ditinggali eta jalma mulia bercahaya subhan subhan subhanallah hiji deui Jibril ya saha umat salira kene umat kaula nu gumakeun di dunia ne ku mulia mulia teuing ieu oh. waktu baheula di dunia na umat salira hate racuman teh dia ahli berjamaah kita kamarana naik kan haji kita besan hanya ada yang disunatan ya enak enak juga berarti itu mobilnya panjang, bisa salah ah salah asuh pernah pernah trauma yang kejadian pernah. Rita mau disebutkan lembur nana mobil parkir deket mobil lurah mobil boring supir nasare supir lurah udang atau berkata yang masuk kan mobil lurah ya kan nyari itu balik yang tebak bawaan untung lurah na CS terus di jalan tol telepon oh iya gimana jalan tol lurah Lalu itu maros, nah, nanti di belakang jok mobil kayak eh, berkata, tuh murah, merah, karunya kali dia capilan, eh, nanti lain gitu. Wah, ini mobil apa ya berkat? Sekarang lima dus, lima biasa mah jarang ya tapi ngus ngus. Ini bisa terjelas palurah merenang eta lain Paji maksudnya tidak kardus daya karamen mau mubali dari pagi habis eh, susul pulang dan jauh kita habis eh, kumat dahar yang jahe dari jauh itu yang pagi gantian tapi gak jadi CS lah Mutir ulang itu ada target Bisa Nah itu mulia Umat Islam, umat Rasulullah akhir zaman Biji anu lambai dapat seseur ngawas pikir dua, kedua hati na cumantel Sono rindu Hayang berjamaah mereka masjid Ya ahli-ahli ini, Ahli-ahli berjamaah Alhamdulillah Ciri-ciri yang menang kemuliaan amin ya Allah ya Rabbal sing goreng pangkara sebab musabab Isra Mi'raj sabab lapal sabab iwal tinungan amal sabab nyata ya Allah Dan dina peringatan Isra Mi'raj aya ya hikmah Nam hikmah asep hiji hikmahna yuk tanamkeun kekuatan iman ka Gusti yuk orang perkuat rasa iman jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad lamun tenanam dan kekuatan iman dan cinta ke Allah ke Rasulullah diri orang jeung anak orang tileletik bahaya lamun teu ka Allah ka Rasulna budak tileletik mata bahaya di mana nginjak remaja dewasa lingkungan semakin berubah Pak zaman ayeuna lingkungan barudak zaman baheula urang beda jeung lingkungan pergaulan barudak zaman ayeuna beda jauh leres baheula mah urang keur ngajakeun leutik eueuh kacape tolak ilmu lamun isuk ieu ka sakola SD balik lohor ke salat lohor balik ka imah disadiakeun kadahalang saya yang minum bapa begitu geus dahar disadiakeun baju celana panjang tas jeung buku kopea ka mana dititah ka madrasah diniyah lohor nepi ka asar sakola agama beres salat asar tadi kaimah beres salat asar tadi kaimah bisa diakan dahanan saya yang minum bapak bari hidung bapaknya diakan samping kopi anjing baju nu bersih jeng minyak tanah dua liter yang naon udunan ngaji beberapa mayar teh ke minyak tanah bari nyakal obor dan di jalan poek uh, listrik beberapa daya capek kurang ke budak ke remaja ini kaimah kiai setor minang tanah ini kamu sholat nyimpan baju samping kopea supaya terkotor kotor namun sabarnya waktu kamar geri belilah kene tempat ulin di jauh di musola balik musola panggung langgar maju harapna kula di geri musola teh garung didinya tempat ulin bahu lakukan di jauh di masjid bantak barudak udah eh, tiap sholat lima waktu tarakat tinggalin berjamaah sabah kulina terjauh di masjid atau tempat kulina gigirin masjid rek main bola, rek bebentengan, rek main gatrik, rek main kastik tradisional orang barudak main karet main boy-boyan pun awewe mana main ye-ye karet tuh disambung-sambung ya, oh, nah, itu diayun-ayun lu loncatan naon ngaranna sapi pro oh nggak tuh? lu penting tepat kurang-kurang baheula ulin teu jauh busol musala musala 30 menit di kamar grip nyai datang gerak kacarin nyai nyai ya bukan pemujian dari kakulah wudhu naik ke mas musola terus nyolokin il pangait setrum karena aki udah uang listrik bahwa masa pekernya setrum karena aki bahwa sompok nara tangkal jambu, ke sepeng digantung mikna bulan lain nukil sampai salon dibungkus pelawan dibungkus ku karet gaji terung lawan dapat berbagai macam dejigong terkadang kadenge memeh nakiri pupujia bari empli naleutik bagelangan juwit juwit songkok leutik ngengkreng kemana-mana Rabbana ya Rabbana itu Allah wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi wujud kidam bako masih kadek-kadek adem kalimat-kalimat kupuji pujian masih kadek berkumandang dibandingkan jeung ayeuna masjid mewah-mewah bahkan musola kaya harga miliaran memang pakir geus teh seorang sorangan udah pujian wujud tidak pak kau geus teh kadege eta we kaset mana di setel ku marebot marebot nama bolor di paimaran kor ari baru dak di mana main lato-lato main HP main game salah lanjut lamun dileletik budak diangkat jauh di agama jauh jauh Allah jauh Rasulnya Bunda budak ayeuna umur 7 tahun ketika 10 tahunnya akan datang budak remaja 17 tahun tong nyalakeun bakal loba kejadian indung bapak nyari hake dilawan dulu jadi anak-anaknya ulah mungke dari geus terjadi Iya, cara era goblogisasi aja. Di zaman era pon goblogan masa kiri bapak budak geus rarok loba pak bapak, loba ilmu bapak nyari hate ku budak-budakna. Loba murid garok loba guru, loba guru nyari hate ku murid saksi Saksian ayo. So, tenang-tenang ibu jeung bapak jong, Budak ge atap gaul ka ditu di luar jalan-jalan melumpratan tapi kacam jam 3 janari. Di numpak ana jongjong kerek budakna bergaul teu para rubuh bahkan kokolot di antar budak rek salat maghrib rek salat isya rek masa bodoh rek nanti rek henteu masa bodoh tidak mudah geus liar di sore ini teh jauh abring-abringan di jalan eh jam 3 Januari imah kolot dari orang ada polisi datang bawa foto buka ya putra ibu saya leres udah gitu pak karena di penjara dia geus bisa mengangkat sok jalanan di jalan Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Hati-hati jangan ya yang paling cepat mempengaruhi kelakuan Garuda nyata lingkungan pergaulan budak SD kelas ke bisa ganti bang budak SMP kelas 2 bisa wani maehan budak masa sekolah alat nulis teh pulpen bahkan udah dibawa budak kena masa sekolah SMP nulis kan pakai celurit tipu mata cara nulisnya celurit di bawah gear Raga GS di bawah Indung bapaknya kan di mana jong-jong ini iya. ya Allah balik raja ban mikir anak kurang harus tepi kamar tingkatan iman ke Allah anak kurang harus tepi kamar cinta ke Rasulullah PR eh, kita balik aja wah bodoh kene budak tegini dengan agama didi teu bisa ase anterkeun ka kiai cuma budak ngaji kaki aja dulu cip bapak tua nah hidup bapak nanti nyawanya Ayah begitu ayah begitu Budak ngaji di kiai hidup bapak nanti ijab kabul ayah deh ya? Ayah, tahu diri bertanggung jawab kalau gitu bicara berhayangnya budak-budak di kangesa ngesa-ngesa dan eh, budak gede seutik ini sorangan kaki ya, ayah sakit tanggung jawab ibu bapak nabi maka kaki itu ngomong ikhlas ya imam ikhlas Nabi di anak-anak tetangga tapi gak bisa ibadah jiwa Nabi tempelan ku iman anu kuat ku ibadah anu hebat bagi itu digaji ku pemerintah eta eh, kiai ya, ikhlas sabab malu ke lagu Indonesia Raya panggilan adalah kiai ustaz ilmu ingat amanah dua ge rutona Supratman WR Supratman nyiptakan lagu Indonesia Raya jadi lagu kebangsaan maka kalimat kata eta hebat bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya dua Indonesia Raya merdeka Jangan lain pesannya hebat bangunlah jiwanya lalu bangunlah badan ya. amanat ya tahu El Sukratma ya. namun Indonesia yang kacau yang tentrem jiwa bangsa lalu dibangun namun iman moral mental lalu dibangun kunilai dari agama baru membangun badan fisik saudara so, yang fisik arah tua arah lus gedung-gedung mewah -gedung dibangun menjulang tinggi pencakar langit tapi lamun moral moral nu ngabangun ambruk oh gimana mak Padahal eh, di Indonesia ditegur ke Allah musibah deh musibah benar dari bengar ya, Indonesia daya jaya di Indonesia tapi can mangkungan mensejahterakan masih kena roga nu nabeh nabeh nu ngampar ngampar nu syukur syukur gitu bantuan ya. para lintang peliana di Indonesia minyak gas bumi air di Indonesia negara batu teboga durang ayah penghar Indonesia Laku bisa nyukupan zaman sejahterakan rakyat seluruh Indonesia masih terlihat timah tema ada perak tembaga ayat di Indonesia lihat ada Indonesia loba alam loba dunia nah jangan penghargaan orang Indonesia Kalimantan, Sulawesi, bejana 143 pegunungan terdeteksi mengandung timah dan emas. Sangka bongkar, nulis dibongkar, oke tuh beak-beak. Tuh Bogor, Kongkor, ketika kabenang kamari emas 60 kilo begitu di kilo lucat tidak kiloan Mas Marno gara-gara di dibotong berkah Indonesia berkah berkah Itu masih kena lokan laap lapak lo jadi rampokna miliaran nanti aku dan luar negeri Allah a'lam eh, ayat pengadilan Allah dan mudah-mudahan we simbolin nang hidayah neneh mararawatna sehingga salamat di akhirat amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban wajib disampaikan sabab kawinya loba dulu orang usaha iman supaya salamat di akhirat leres ulah kajong jangan tinggu santunya dan juga poho ayat pantungan di hadapan Allah eta boleh khawatir tinggal di kayaan jalan ya Allah ya Rabbana budak geus jauh dina agama ku lingkungan ayeuna budak kapangaruhan ku pergaulan teu pararubuh lamun dianggap bodoh ti leutik budak teu kana agama ulah wakana di akhirat budak ngagusur indung bapana kana neraka di dunya keneh bakal karasa kumaha nyarina urang dilawan di kolototan kudu jadi anak eta Tak penting lah wauhkeun barudak ka Allah, dites barudak nepi ka mana wauhdak ka Allah. Siapa nak tuhan kita Allah Allah Allah bau dan karena sifat-sifat mulia na Allah. Dan tingkatan ma'rifat depan ayah opat hiji ma'rifat bil asma kedua ma'rifat bil sifat ketiga ma'rifat bil af'al kau kau pat ma'rifat bil dan wau dan karena asma nami siapa Tuhan kita Allah luka dua bil sifat sifat tunggal penuh mulia monggo Allah Dari dipilih ku Allah Sebenarnya dan sifat-sifat mulia Allah eh, Seerta teh orang ya warna suangan anak-anak kan saya etangan eh, anak tapi ada wajib dikanya dua 20 sifat wajib dikanya hoge bahwa jadi pelajaran wajib jangan muatan keimanan baru dah Allah pakai pelajaran wujud hati ya Allah maka mustahil saya dalil ada Allah Ta'ala Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma aya bahwa ada mesti ini pelajaran mereka beres Iya PR, PR berat yang kurang maka dari nu kahiji penting kayu dan kualitas keimanan orang ke Allah, tingkat dan kualitas keimanan kacinta cinta orang ka Nabi Muhammad. Supaya berkesinambungan, Pak. Sabak dan ibu bapak nak ini akhir nabi di raya Itu paling siapa raja bandil berurang Paduka saksi aku orang gini kan Lalu pakai dan macam-macam Ngadolalah ke raja Ngadolalah ke meludak jadi orang itu bagi majicik baik, eh, silahkan beda pendapat, tapi tolong mampu mampu saling menghargai perbedaan. Anda senang rajaban, syukur gak senang diam. Sapa kurang bagi rajaban, tarang ngahina kan itu bagi, kan itu bagi, sok ngahinaan lain ngaruh. Bajar ke daging hayam, daging sapi itu dipencet terus diolah ke disebutkan kan rajaban, maka pada daging domba, daging hayam, daging sapi najis nasar wajib najis babi. Kami keterlaluan ada itu. Itu bagaimana cincin baik karena raja. Tahu nggak mau daging hayam, hari hayam mau dikirim wah ada. Beres kan? Dibangun gitu, dibawa haram sama cuma najis babi. Astagfirullah. Itu bagaimana cincin? Ya kan Nabi cina cantenah merayakan Isra Mi'raj. Hai perayaan apa can ayah, tapi peringatan apa saya. Pembeda peringatan dan perayaan sesuatu kalimat yang berbeda. Peringatan tanpa perayaan jadi dengan setiap perayaan pasti ada peringatan. Yang kategori dan perayaan itu diayak diayakan, dirayakan, dibesarkan. dengan jerona yang peringatan, perayaan ada peringatan, ada yang diingat-ingat. Namun peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sedangkan yang ditakan peristiwa Isra Mi'raj itu bid'ah. Rasul tos cerita ketika uih Isra Mi'raj begitu dugi Mi'raj ka kahanap deui ka bumi deui nyarioskeun pengalaman malam Isra Mi'raj di depan Abu Bakar Siddiq di depan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha sampai nangis Siti Fatimah dan sejarah cariosan pengalaman Rasul di Isra Mi'raj sabab Rasul ditinggalikeun ku Allah kasih kasiksaan anu geuna ka umatna lolobana di awewe Siti Fatimah nangis begitu beres Rasul nyanyoskeun perjalanan Isra Mi'rajna Abu Bakar Siddiq yang pertama beriman dan menjawab Sodakta ya Rasulullah Aku membenarkan apa yang kau alami dan kau ceritakan barusan Abu Bakar Siddiq lupa percaya Jawab Rasul nyari sekedana langsung kuih Isra Mi'raj di payunan Abu Bakar. Itu peringatan. Kan pedah teu dirayakeun ku Rasul. Teu make tenda, teu panggung, dari pacarnya tukang tenda. Teu nyewa tenda ka mana Rasulullah? Aya peringatan nama dengan kegedean kita namanya itu tahun 488 Hijriah. Sangis namun dan diayakan ku Syekh Malik Mudhaffar Raja Irbil anu ngaran aslina Abi Sa'id Tautabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin tujuan merayakan maulid Nabi hayang ngabangkitkeun Islam supaya mampu ngarebutkeun ilmu Muqaddas tujuan pertama eta nguludan dayakeun kerajaan damsi Mesir merayakan. tujuan anak jaga bangkitkan semangat Islam supaya mampu ngerebut dari Baitul Muqaddas anu kami kuasai ku salib Inggris maka hasil eta perayaan Islam mulai bangkit dari dan Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Acara pindah pantai tina bina perayaan anak muhun, tapi kategori nama kamu muda. Nah pindah anak muda, kunduma oh desa. Walam yukhallif kitaban au sunnatan au ijma'an huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu ayat Nabi, henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma ulama, eta eh, disebut bid'ah terpuji. Ya perayaan anak bid'ah, tapi eusina terpuji sabab eusina yang mulu dan rajaban ngagungkan Allah, ngagungkan Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan ngagungkan Allah, ngagungkan Rasulullah tersirat dan tersurat dalam surah Al-A'raf. al bahwa jelma mengagungkan Allah mengagungkan Rasulnya apa bentuknya mereka ludah mereka raja mereka haraman tapi usina ngagungkan Allah ngagungkan Rasulullah ngahirupkan syiar agama Allah maka eta jelma termasuk golongan jalma-jalma beruntung di hadapan Allah saya tamnan hanya adang yang kasut kategori ulaika humul muflihun orang-orang yang beruntung di hadapan Allah niat mengajak ada korban dan segala rupa nak demi ngagungkan kanjeng Nabi Muhammad kata ulama negara ya ayat ada kayak lagi ayat ada oh apa adalah cerita anda Randa di zaman Syekh Abdul Aziz Baghdad eta randa sepuh gaduh putra istri hiji-hijina umurna salapan tahun eta budak Randa ngarana Umi Kulsum jadi tradisi di Baghdad namun datang bulan Rajab kabeh tiap lima hayang sodakoh bulan Rajab hayang sodakoh di bulan Rajab sabab bulan saik bulan Allah nah. dan Umi Kulsum termasuk kategori janda samsara Imah reot tina pilih Ayo tatang gana kabeh gedong imah Kebiasaan di Baghdad Didinya namun Raja Baghdad per imah Jadi saling sorong Malam mungkin di imah makohim Ngabri Ringke imah muhlis Ngabri Nungke etama imam liri Ngabri Gitu Ya Umi Kulsum ngajerit Karatan lagi ngocak para jaga hati Mana ya Allah Gusti Abdi ge hoyong ngagungkeun bulan Rajab, hoyong ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi, abdi ge hoyong sedekah di bumi, hayang ngayakeun raja abadi iman. Nanti mana atuh biaya anadang nyuguhan tatangga. Da batu mah bala Mana? Umi Kulsum tengah peuting nyari. Ya rojoy, ya tak pikiran saliwat umikul budak wae itu jual. Yang mau modal. Nah, ada ya, yang ngebe ya umi kulsum. Eh tadi Baghdad ada ulama besar kasan saya gede. Geus ya, rumah tangga can boga anak. Bejana eta ulama teh hayang boga anak angkat. Saha eta ulama teh ngaranna Syekh Abdul Aziz cekumikulusung ah budak tesir naik terik dijual oleh kasih Abdul Aziz cenah jadi anak angkatnya lehung eh dipiara ku ulama nunan budak teh jadi soleha bisa ibadah duit narik dipakai rajabat ayam sodako di bulan rajab di iman isung isuk kumikulusung ngomong ke anak anak mata ayam sodako bulan rajab ayam ayam rajab iman celah tetangga beli rame rame orang penting jika anak nama ayo orang ngondang tetangga nyuguhan makin naon lucu mata mikir penting mereka jual neng maksudnya nama neng rek dijual kasih Abdul Aziz Chef Abdul Aziz teh yang boga anak anak angkat suka gue ayo neng dipiara ku ulama neng jadi ahli ibadah ngan berenang neng pisau jeng di dunia Eta anak nggak jawab mah. Mangga abdi ridho dijual ke Abdul Aziz. Abdi abdi kaelsi ku ilmu agama. Cina di dunia orang pisah. Di akhirat mah. Mudah-mudahan dia pernah kaya di bayu dan Rasulullah. Eta ilmu na paling bari ngagabruhel neng ayo dituyun kumna kurang kasih Abdul Aziz. Begitu datang kasih Abdul Aziz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Umi dan sakadia di pun anak oh eta eh, budak ke salapan tahun uminya sanes kuping wartos teh milarian hoyong gaduh putra angkat oh umi kulit teu ke anak ai harta maloba ngan cipta majikan atuh neangan we budak angkat dari anak kurang kurang didik di dieu cipta majikan gitu umi justru abdi bade ngical pun anak Maksudan naon seneng titip di dia pangkat jantan putra Syekh di dia pandidikan ibadahna mate boga butuh, naon hayang sodakoh di bulan rajab hayang ke rajaran di iman nurutan tatangga di beres sabar awae mama itu orang di dibalanjakeun hayang nyuguhan di iman sodakoh Syekh Syekh Abdul Aziz bener rela mapi saja anak rela si Neng mah tos relaeun tos diobrolan ku abdi leuheuh we di dieu bangunan dididik ibadahna heuh rek dididik ibadah ku kuring jeung indung ka dia ieu kena pisah jeung anak pios butuh sabaraha sabaraha we dipasihanana tak seratus dinar bawa ka anjeun kurang kurang janggalanja balik ka dia ditambahan ku kuring duitna balik umi kulsum balik ceurik pisah jeung anak tebalik kalimah langsung ke pasar belanja Terus balanja balik ka ibadah olah kusorangan. Teu eh, ngabejaan batur dan ieu ya, yang jadi saksi kesang nak nyieun sangu nyieun kue nyieun dahareun nyayur masak nah, yang jadi saksi di payunan Rasulullah niatna kumpul islam Mi'raj Rasulullah begitu asal beres pasakan dipajangkan di tengah imam dari reot dari sederhana Umi Kulsum keluar mapai tatangga tatangga lalu balalengar Pak Bu wayahna wengi ayeuna raja bate di bumi api di hatulanan lingi tatangana kabeh ngajawab alus haleupeunana Umi Kulsum ya Umi insyaallah kayak datang beres maghrib tapi tukang dan Umi Kulsum ke Umi Kulsum jeung kasangsara rek rajaban mondar urang rek nyuguhan naon di imah dan nanti lo mau begitu ayo eh, nanti. Eh, ayo eh, sungut sokan alih hati setan. Ayah di biru gitu. Wa mitna syaka batur. Ulah bahaya di Saya mengaku. Saya nungaku. Saroleh sadayana. Ya. Alhamdulillah. Tiap tetangga nu diundang jawab jawabnya itu nyak sumun. Umikul sungar sajong jawab dan ditanggapi ku tetangga na berenang. Begitu Nabi kakak kiri, Umi Kulsum dari Selasa kiri, nungguan tatangga pantau di Palomok. Nungguan di tengah iman imah kiri Nabi kak Isa, nu eh, datang hiji-hiji acak. Cekumi Kulsum nggak sisa, beneran datang kan? ditungguan Nabi kak jam 8, jam 8, jam 10, 14, Nabi kak jam 11, tengah penting. Eh, eh, hiji-hiji acak datang nu datang cari Umi Kulsum bari nutup dan panto iman dibuka kadaharan wis mulai garasi menang masak soalnya nyok seruk Umi Kulsum di tengah iman sujud Ya Allah Abdi rela korbankan segala rupiah demi cinta ka Gusti Rasulullah Wios Abdi tadi balas di dunia Umi Gusti Wios Balas kecinta Abdi di akhirat hoyong pedang bayu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bersujud cerit anu keketrok karena panto imah assalamualaikum Memikul semua rejak hudang balik buka panto buru dul bapak-bapak tegumikul Umi tuh atuh wayah kieu daratan Cegata ketua rombongan bapak-bapak Guys kalau ngomong kurang mulai wayah yuk Ulang marhabat, ulang sholawatan kakang kangjeng Nabi. Dar, yakin raja di imahna. Begitu beres ditutup doa, ayo terketrok di luar mikul sunapanto imahna. Waalaikum. Cek eta eh, ketua rombongan Umi, tetangga Umi katingalin turunan hiji dibuka panto, dibuka panto. Ayo ditinggalin di luar edungan dan serba bodas dari kaset jangkung alim, ngadodorong kotak besi gede cek tahu mikul kulsum aisyah lilate di mana ah di mana bae bumi ngan ngupi abdi di dia, anu keur kan kanjeng nabi tak ieu iya kuring mere hadiah da bumi kotak besi teuing jero naon buka bae bumi teh assalamualaikum si pemuda eta karyos. dan ketika eta pemuda anu kasep eta asuh ka imah bapak-bapak kabeh nu dijerok para unggul da anu wantun dengak saurang-urang didorong dari berat eta cukup teu supaya supaya kuaranane budak orang beli kaset bercahaya mere ieu kotak besi cek eta ketua rombongan bapak-bapak gunawan kitu umi ieu iya, kotak besi di budak orang ayo bapak-bapak teu ningali ieu iya. henteu abdi mah sadayana isi umi Nah, coba usina umi dibuka, barang dibuka, emas intan berlian sakotak besi gede ayah berenang 100 kilo km Cukumi kulsum ya teh naon atuh naon ya teh Umi cinta Umi ke Rasulullah dibalas ke Allah di dunia kene ah itu dibalas nah, nah bukti nak gering Umi kalah ngeh nak ngeh kumaha iya, gering bapak-bapak teh gering teh baru lain tatangnya berarti cinta umi tadi balas bukti nak datang ke darah datang malah tidak udah datang eh bapak di mana umi cinta umi kakang jeng Nabi Muhammad terus dibalas ku Allah di dunia kene mencari akhirat dibalas ku naon kuring kita iya dia datang umi mau ingat saha ia kuring sadaya wau teu teu umi duka tilebur mana, ieu iya bapak-bapak Umi Umi tadi sujud sering minta ke Allah iya Ia bangsa Upami hoyong uningan Abdi ia rombongan Para nabi, para rasul Rasul Allah Anu diutus Allah diwarang warang hadir Di nangagungkan Isra oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umi hoyong uningan Sahaya tak pemuda tadi bercahaya Eta malaikat umi dan telepon umik umikul sum pingsan begitu bugah tidak pingsan nah iya tamu tos darahnya si bersih masin dan berlian mas kena numpuk Si kulsum alika syahatul adis Ek mawa ya sakil omak mas intan berlian Ek nebus anak Langsung kasih syahatul adis Barang datang ke pesantren Cek ibu ajengan umikul sum Eh, di Umi teh ayah kejadian naon tadi penting oh maksudnya salaki kaula ceri disungguh tapi ka ayeuna can hudang-hudang ceri nusuh teras kunaon cerita bari gogoakan kaula isim kumi kulsu Gusti abdi tadi sebut ulama besar sederhana dihadirkan itu para nabi para rasul leres umi ayah dan eta leres bahkan punya nyadang barang-barang mewah mak masih sinten berlian ya sakilo bare nebus pun anak Abdul Aziz Muping suara Umi Kulsum keluar di kamar Umi ulah pakai mas intan berlian kau lebih hina jaga depan bumi anu mulia kunaon gitu kau gak kemilu hadir kaibah bumi bahkan bumi dimuliakan ke Allah di hadiranku para nabi para rasul kaulah niat yang pun bojo ari fungsi mual cicing di Baghdad kaulah rek basah ayeuna kene santri kaulah rek milu sebagian lu sebagian dari cicing di pasantren yang imah lu gede kaulah istana kaulah mangga kanggo bumi sadayana sireng anak Umi ulah dibawa balik iya wis jadi milik Umi iya istana kaulah jadi milik Umi kaulah repindah pindah kaulah isin ke Umi gitu si Abdul Aziz mungsi ke Umi Kulsum jadi jelma panggung harna di Baghdad kabeh tatangga dan mengadengnya cari hanya kau ngahinakin ke Umi Kulsum bahkan kabeh harna ewe Umi pulsu ngadanah sarana pes kasono kabeh harana sok anu gitu batur meuli manehna boga baryo batur boga ninja stres kasono kabeh Mehna kabeli Avanza, matur geus BMW. Stres teh. Eh dulu mah tong ningali turun karena bae. Karan lalu ibadah ini kali ganggu panasan karena ibadah panas batu bisa gaji berapa yang bisa batu bisa ini karena jis lain Berapa yang jiji baik batu bisa berjamaah karena jis Berapa yang jiji baik Panas Arek dulu berjamaah Panasan karena ibadah Ya bisa Hebat Kayak cinta Naomi Kulusum seperti itu Ulang gitu tuh Uy. Mudah jawaban di lembur eh panitia mau proposal minta dana sok meretara kosong Allah nyebut Allah kosong dari molotov cuma gedlugan pantowe aja ini akan aku cicing ya, mau nanya demat bejakan ke pasar ayam, ke kaciranjang mulanya demat Kunaon gitu mah eh, eta panitia radaban pasti mentak nih Bola becak dan mulai kaji lama Gel kaji ranjang Tidak menang tuh lah pantok Panitia datang Assalamualaikum yang nah ya Tak mage dari kaji ranjang Eh panitia Panitia tanya kaci ranjang Nah kemana ya Kek ulang taruh sekolah kamar Mah kaji ranjangna kalebur naon. Atuh indungna rek nyungkut teh jadi. Itu nama keluar, tapi di ditengkeng sirah budak. Bisa nyekor rahasia, sih ada nanya. Gue rek nyungkut. Bagi molotov nyumbangkan, ah tulis, tulis. Bisa kajakin anti rajaban. Nah, sodako, mantuan, tak kepanitia, tak umum, dan jumaat, tak lima ribu. Jumawa Tuhan umum ke Jumawa yang dicekek logor. Oh, kan orang datang kali ini ngagungkan Allah ngagungkan Rasul minggu bunga karena kabunga haji adang sekeluarga sudah le orang yang kebagian rezeki anu teu disangka-sangka didatangkan ku Allah amin urang geus berkorban tanaga leumpang ka duit cari di dia ngari bujur dan si dari saksi di pandan Rasulullah bahwa orang sempat ngagungkan kanjeng Nabi Muhammad hayang naon aset hayang syafaat ka eta daya tilu bila ibu orang hayang cinta na kanjeng Nabi Jujur Pak Ibu ngandelkeun kamuliaan orang di hadapan Allah diukur pakai sholat kurang nu lima waktu maaf khusus pribadi sase mubarok tahu diri sadar diri lalu mengukur kemuliaan sase mubarok pada sholat lima waktu sholat sase mubarok masih kene jauh tidak kesempurnaan boro-boro ya, khusyuk tuh madinah dekat misalnya duka ulang dia sarang rusuh bangun aja ulang dia sakit khusus tapi kapohok karena rokaat Ning khusus yang ngapoho yang ngatengah ulang salat. Salat pikiran ceone. Ini beda ya wajah-wajah lajana ya. Lanjang kuning. KPH online. Ustaz Kiai Kabawa. mensofi, Sofi. Udah bisa pesan L, udah dikirim kopak XL. Ustaznya pulang, dikulang ke nyaho alamatnya, tunggu mama dijen ayun-ayunan. Iya, iya. Oke, sudah. Ih, pamit-pamit, sok ngabarohong, online teh. Tapok, ayo kota aspe eh, dikirimkan kayu jungji nu asli nama iya kota bongkar kota asli wae mila di diluwihan Alhamdulillah Ya Allah ya Rabbana Jauh ukur sholat yang kahusuan tak jauh-jauh Tumaninahnya candi Tak bisa jujur Leres deh ke ape kuning ayah batur bener teh dan sungguh suudon ke Allah goreng sangka lain dan rumah saat tahu diri sadar diri kualitas sholat orang masih ada jauh tidak kasampur nah udah baik kekurangan sholat orang sing dihapura ku Allah Cina umur una umat Islam teh mulia gara-gara ayat sholat lima waktu dibandingkan jeung umat nu pikir saja saya barok tahu diri, can bisa jadi ukuran. Sabab sadar diri sholat dan can khusyuk rusuh tuh mana gitu bisa eh takbir kena dikapun-kapun hayang rusuh kembang takbir oh, oh. Padahal Ah, ablasi harus Allah Untuk malaikat Aisyah ditambah So eh, Ayo jujur Panon sok kagak Irung iya, kagak ungu Tak lehna imah deket masjid Waktu sholat ulah gorengan pedak Isinya tak kasur ke masjid Batu sholat kohor ke yang husu beteng murini. Aisyah. Bareng tengah. Asup nama bes ke masjid terus sholat lapar langsung melingkar. Aduh, aduh. Cocok betul, keteng. sholat mikiran lalap. Irung kaganggu celi. Ibu-ibu kan? besok kagak diuceri sebab sholat isyaknya ibu-ibu lain karena adan isyak lain karena ikan sekarang anak nama adan isyak isya lila wakuna eh ada iklan nah jadi andin kasaru jadi lo pada parae dan iklan kalah kamar sholat

hancur wiridan lapur sirah budak genjur kalau kuan yendung celi eh? kaganggu komo mana husuk na sholat bapak maha jago kita mah eh, sholat ahli untuk husuk goncang kum hiji mah leungit kamu sholat digoda kuna nasib liang bujur bagus sudah dari pukul yang bujur dibatalkannya kan sarota aden dan dibatalkannya ya karena gerbang akhirnya apa yang terjadi silakan perhatikan dengan seksama bagaimana ekspresi orang sholat nahan itu direbut dibatalkannya ah dibatalkannya kerja, bertahan terus kada perlu geruku nyengsol dulu nasibnya keberendah sujud dongeng wih sin kabelenge diuk tahiyat gerebek gerebek dari imam biharep asa kayak nembak astagfirullahaladzim ngucap sholat jauh musuh ngukur kehusuan sholat orang masih kena jalan mulai gara-gara sholat orang mulia di hadapan Allah dibanding dengan jadi umat sejen berenang asyik umat Islam gara-gara ayah haji umroh maaf pak haji bu haji kualitas haji umroh orang masih kena jauh tidak kesempurnaan balik hajian karak menang kopiah bodas balik umrohan karak menang abaya menang beli di hotel ngerasa kencing sholatnya di itu di bekal pada hari pun ada Ka'bah nah ayo balik ke dia kita haji sholat kita curi beli pertanyaannya kemana ayo rumah kamu sih beak di Mekah maca sholawat yang dicuit dan jarak kamar kaum nabi tiba salam asuh karaugo karena ucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah teka bendung cai mata banjir isin ke Rasulullah eh balik di Mekah kata haji di lembur nama maca sholawat untuk cuit kemana ayo mata ya Allah jauh lamun lain gara-gara haji umroh mungkin gara-gara puasa Ramadan jauh kene kualitasnya kurang kualitas puasa Ramadan nah puasa umum kan puasa umum teh kan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon temilu puasa bibir celi temilu puasa mudah-mudahan we sing hampura kabeh kekurangan ibadah urang ku Allah atau lamun lain gara-gara salat lain gara-gara haji umroh lain gara-gara puasa Ramadan umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara naon jawaban dengan ukur hiji gara-gara ayat cinta na kangjeng Nabi Muhammad gara-gara ayat syafaat na kangjeng Nabi kaumatna anu teu dipilih umat nu saja punten Depois maksar celana garulung lalu batang dia pertolongan tertolongan sahabat silen ku siksa Allah. Nada tangan para nabi-nabi Ringsa kabeh jalma datanglah ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam, aya naon kadalieu? Nyunkeun syafaah Nabi Adam, anjeun Nabi mulia. Kumaha Nabi Adam? Hampura kau teu bisa nyafaatan ara anjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kau kaula pernah nyieun kasalahan. Ketika kaula diusir diturunkan ku Allah di surga ke dunia dipisahkan dengan si Hawa tobat kaulah ratusan tahun isin kaulah ku Allah kena datang itu Nabi Nuh cek Nabi Nuh ayo dong kali minta syafaat ah, Nabi Nuh cek Nabi Nuh ampura kaulah tuh bisa nyafaatan arah lanjut sebab kaulah isin ku Allah al sana sadayana isin isin ku Nabi Nuh kaulah dari umur